Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku Pak ini. Judulnya Islam titik. <laughs> oh Islam macam-macam ditambah ya apa? ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa. Apa sudah berubah, apa masih tetap. Apa maksudnya di ya, Anies itu seperti yang dipahami profesor tadi. Jadi menenangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Eh, terus ada Islam Nusantara. <laughs> pada beberapa bulan yang lalu ada eh, sarasean di Den Haag, Belanda. E, temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah. Semacam Islam Islam di Indonesia. E, saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunessen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname. Tiga orang Nasumber Saya menceritakan ketika saya di Amerika di Eropa menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya orang Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru dan saya cenderung dianggap apa namanya gedobos itu nggak ada Islam kok begini nggak ada masa Islam kok kayak begitu jadi nggak percaya apalagi ketika saya datang di kandangnya markasnya ini Islamophobia kumpul orang-orang Islam Robi, saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu mana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua nih. <laughs> Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini yang kemudian oleh NU NO dijadikan tema disebut nama Islam Nusantara ya, sebetulnya Islam kita ini lah yang di Indonesia ini lah singono apa jenenge halal bihalal ya, di an nggak ada itu di negara-negara nggak ada nggak ada haram biharam halal bihalal halal bihalal nggak ada ada silaturahmi hari raya nggak ada Apalagi hari raya dua kali saja. Oh itu Nusantara betul Dan tidak ada perkelahian. Dan itu menyenangkan. Kemarin itu Idul Adha dua. Iya enggak? Idul Adha, Idul Adha dua. Dan itu pedagang ternak sepenuhnya bukan main. ya Allah. Ini Islam Nusantara berkah sekali. itu guyup dan dan mereka tidak percaya karena yang datang ke mereka ke sana itu referensi orang barat, Amerika, Eropa itu referensinya ya Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar ini. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu. Yang jawab Martin. Kenapa? Saya Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa ini? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? Empat kali lebih penduduk Saudi Arabia. Empat kali lebih penduduk Malaysia Tapi kok suaranya nggak kedengaran? Ini yang saya pertanyakan. Kenapa? Mereka kok nggak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podom domblong apa? Saya malah dianggap gedok bos. Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab kata Martin mungkin saya bisa menjawab katanya sejak Soeharto Indonesia itu menutup diri menutup diri itu tidak ada orang di luar kenal Indonesia tidak ada dulu itu orang kalau pakai peci hitam saya pakai baju putih saya sekarang orang semua Soekarno, Indonesia, Soekarno, Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu kalau boleh tak minta itu ini ada barang-barang saya macam-macam ada televisi ada segala macam kalau mau gantinya itu silahkan ambil Ambo ah, truk brondol tak gawani kabin. Jadi kenal lemah dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian apa nama Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud at Musi dari Termas, Syekh Abdul Muhaimin al Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia. Entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. <laughs> Semoga saya ngerti ini. Tadi umat. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi. Malu pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi dilecehkan ya. yang TKI ya, dilecehkan dilecehkan dulu sangat dihormati sekarang dilecehkan di Bal Saudi itu jawabannya apa Martin. kita kekurangan intelektual-intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu. Intelektual-intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada insinyur Soekarno. Satu-satunya insinyur pada waktu itu. <laughs> Gak ada insinyur lagi. Soekarno. Ada dokter Andes Muhammad Hatta. Satu-satunya dokter Andes saiki dokter Andes nyandung cimpret ning ning ning ndi kesandung kesandung dokter Andes dokter Andes ini eh, ini dikenal oleh luar nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu makanya terus NU jadikan tema itu. kaya sana dengar maksudnya. Tapi entah dengar tangga enggak. Ini sini kekeran. Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bongso gegeran itu. Loh itu nalarnya begini. Pers itu dulu industri yang tidak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ngomong. Wartawan dulu itu delosor semua. Sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya setuju. <laughs> Ya, setuju. Gitu. Ada kambing datang masuk kantor parlemen, gedung parlemen, mbak, setuju. <laughs> Wartawan semua di Arab semua, tidak ada. Kalau ada yang berani sedikit, beredar. Itu kasus tempo, kasus apa itu banyak sekali. Jadi ya, akhirnya tidak ada yang industri itu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser. ini tukang bekemong itu. <laughs> Kalau pers itu ditakut-takuti segala macam. Kalau DPR diloloi duit, ejek, ejek, ejek, ejek. Mingkem kabeh. Seniman tidak ada yang Seniman itu Rendra ditangkap gitu. Jadi seniman berani, berani waktu seniman yang tidak seniman betulan yang tidak ketangkap seperti saya. Karena <laughs> saya bikin puisi guyon gitu. Iya. Guyon. <laughs> Pancasila dor gitu aja sudah. Orang nggak paham itu. <laughs> eh, wah, pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers nggak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup pasti lengser karena ada yang maha kuasa begitu lengser zaman keterbukaan wah apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur Bubarno Kementerian Penerangan <laughs> wah sudah industri virus wah naik daun sekarang Anda bayangkan, wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik, bermunculan. Karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto, itu kita punya wartawan 100 sekarang ini bisa sampai 10 ribu. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100. Kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100, jadi 200. Tiba-tiba kita punya pesawat 2000. Ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? tukang ojek. Tukang ojek terus bawa pesawat, gak karu-karuan. Ini yang terjadi. Jadi ya ada kayak begini tidak akan masuk koran tidak akan mengapa itu enggak payu di tol la ilaha illallah paling-paling dinunut nol ini sini aswaja Podo gratisane. La ilaha illallah tak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang aneh itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek. Mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu di tangkemnya gak bisa membuka. Pak Harto Lengser, gua kemaruk lu. Interupsi, interupsi, interupsi. Kalau dulu setuju, setuju, setuju. Sekarang interupsi, itu interupsi. Aku tetap guyu aku. Potonganmu sih untuk guyu ya, kan Bian. Ya. Kon mangili kondangan, kon mangili kondangan, berkati pangan dewe lah kondo-kondo. Jadi kan kono mau piye. Ya? Jadi apa namanya? Pers ini ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini. Sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu itu loh. Tidak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Ya kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh. Iya ya. Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono karo gagah. Allahu Akbar. Wah. Wah. Itu sing top itu. Kurang gagal. La ilaha illallah. Wong Islam kok gagal-gagal. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia hanya nukil saja. <laughs> Eh, nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU. Jadi tidak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu saya NU dan mantan pejabat Rois Am. <laughs> Iya. Saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Yang kepodo kalau ya, ya Anies barang kayak gitu ya, payah aku ngomong. Itu ada. Itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun. Bukan hanya adinu yusrun bukan. Tapi inna dina yusrun. Ya di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama itu mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu ila ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel deh, sing pertentangan iku kesel deh, <laughs> Ngamuk-ngamuk tekan rumah anda itu, kesel aku. wakbar, aku ku kebanteran. <laughs> Pasti capek. Oh, gampang kok inatin. Itu sabda rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda rasul. Inna dina yusun ingin sak duwe Nabi, Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu yang menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah nek kanjeng Nabi kurang, Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah gampang. Yuridullahu bikumul untuk kalian semua al yusra gampang. Gusti Allah itu menghadap, menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi walayul itu dan Tuhan tidak menghendaki bikumul untuk kalian semua al usra sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. itu ngumpul inna tadi itu, inna dina yusun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Nah ini rakoin. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Kan. Wani aku nak dalil-dalilan ngono. Senajan saya tidak biasa sekarang ini sudah dalil-dalil itu zamannya saya permulaan jadi kiai itu. sudah oh, sudah, sudah, lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malaka. Ilmu malaka. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran apa alfiah misalnya, itu sidik-sidik mau coba alfiah loh kenapa ini kok dibuang ini terus dia dalil wa hadzfu ma yu'lamu jaizun dia wah ini dalile kuwi dalile adalah baik alfiah itu tapi kalau yang sudah malaka, itu ada orang mengatakan ja'a zaitan ah salah lu kok salah bait ini mana orang usah bet-betan. Dalile apa? orang usah dalil-dalil. lah neng kuping ra enak. <laughs> itu malakah itu. <laughs> Ayo neng kene aku dalil lah mergo pamer karo profesor. <laughs> Jadi kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana tidak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis ya orang sini ning Facebook, ning Twitter. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo iya, yo. Kaya yo iya, yo iya, ben darani ngerti. La ilaha illallah. dundul potong kamu. Jadi itu dalilnya hadis sokeh itu anak Aisyah radhiyallahu anha garwane kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu sampai cari di Bukhari ada di Muslim ada terus kare apa kowe Quran itu mau yuridu bikum Allah yusra makanya tidak ada yang sulit sampai coba tunjukkan yang sulit apa gomo Islam mesti sulit apa kok pertentangan ini apa apa itu? Bunga, perintahnya saja selalu diambil ambil semampumu kok Kanji Nabi itu perintah itu tidak amar oh, dalilnya aku. <laughs> Wah, tak dalil terus saya bolak-balik kok dalil terus saya. Gergeten aku. Tidak itu amartukum bi amrin faktu minhu tu. Kalau kamu kau kuperintahkan sesuatu kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau kamu, aku perintahkan, kerjakan. Se apa? Se tepat-tepatnya, sempurna-sempurna. Kalau tidak, tak meleng kamu. Kalau enggak itu. Semampu. Kanji Nabi juga, kalau kanji Nabi kurang, Quran. Gusti Allah berfirman, Ittaqullaha mastata'tu. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam. Bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi kalau orang nggak sholat jahanam gitu jangan jangan dulu, sedikit dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena nggak punya sarung dan mempunyai pen, pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi, wah aku nggak bisa, nggak ada sarung gitu. Ada yang saya ini kawan saya sendiri. Dia itu kaya, rumahnya tiga truknya empat selepannya empat mobil sedan satu jeep satu ustinya cantik pakai jilbab dia puasa Senin Kemis sudah top tiba-tiba kok dia ngomong sama saya terus saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah tidak jelas dari mana arahnya ini tahu-tahu sumpah gitu saja Padahal saya main tahu sendiri, saya kecukupan rumah. Rumah ada tiga. Soalnya mas, istri saya juga antik. Saya juga puasa Senin Kemis. Kok masih begini aduh. Karena dia bilang begitu, saya terus saya terbak. Mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99 persen. Eh, dikurangilah, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. <laughs> lah, ilah Saya kan kaget loh, bagaimana? Lo kok malah belum itu gimana? Sampai poso seneng kemes, Ramadan selalu poso, tambah seneng kemes mulai. Saya itu poso mak Ramadan kok sampai tambah tambah neng kemis. Kok gak sholat itu gimana? Lo kalau poso kan tinggal tidak makan. Lo kalau sholat oh, sholat itu bacaannya itu lah aku gak bisa Mungkin saya bisanya cuma pakai kado. Duh, sampai ini gimana? Sholat itu ya, bacaannya cuma pakai kado itu. Masak kiai. Sampean manggil kiai, mbok masak sih sendiri. Berarti kan gak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lagi kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma pateka tak itu. Wah. lagi ya, itu, itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Lu sampai umi-umi juga boleh tadi. <laughs> apa yang saya umi kan Jangan apa enggak sih mbok umeh ume no. Kalau enggak ada ya jangan ume. Wong yang ume-ume itu ada yang diume-ume kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah. Bacaannya fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa fatihah pun sholat bisa. Wong semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar doang. Saya tahunya cuma Allah Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar tujuh kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allah wakbar lagi. Ya mau Allah wakbar lah. Ini yang ngomong kiai loh ini. <laughs> Mesti ada dalilnya. <laughs> itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lalu masuk ngeloni bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lalu itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan kayak bebek. <laughs> Golek ganjaran paling gampang. <laughs> baik dengan tetangga, dapat pahala. Dan baik tetangga itu hanya kewajaran toh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tonggo. Eh, mbak, nilai gulanya sedikit Mbak. Ana tamu. Aku gula kontak. gula gulane entek SMS dulure ning Jakarta. <laughs> Kesuwen tamu tamune matek. Dulur-dulur belum dengar, tonggo sudah dengar. Gue gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lu kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit informasinya dari tonggo. Jadi apik kalau tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, wong wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lu itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampang ya. agama itu r sampean itu tetap menuso, itu gampang. Lainnya <laughs> nek pindah jadi boyo lah kuwi. <laughs> Dirasani kono ini apa? Buaya darat nih. <laughs> Tak boyo. Boyo yang caboten. Kan melaksanakan perintah kan menuso, Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok pentenengan iku apa? Sing dipentenengi iku kok? kok ngantek nggo pentungan nggo pedang barang ora apa kowe meh lah apa kowe iku ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini jenggu jengguyu kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, kok akan menyenangkan Gusti Allah? Itu hal-hal kita menyenangkan masih tempeling ya iso. Kita, kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya sampai coba sampai gali ya persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam itu tidak ada kaitannya belas baik Gusti Allah. Podo kalau gue ini politisi-politisi belas gak hubungannya baik rakyat. wakil rakyat bicara ngawal itu kalau sing yang nyangkut rakyat belas itu piye ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya? Beragama itu untuk apa? Beragama kalau ditanya semua orang Islam mengatakan untuk mencari ridho Allah. Itu dalam bahasa kasarnya untuk menyenangkan Allah. Saya sudah seringkali cerita ketika haji saya pernah bersama kawan dari Jakarta ini. Ini belum saya ceritain, tak ceritain sama. Ada kawan dari Jakarta itu pulang ke pondokan dari Masjidil Haram. Itu keringatnya sak jagung-jagung. Tangannya biru-biru, bajunya robek-robek. Tapi dia senang ketawa-ketawa. Gus, <laughs> berhasil Gus. Apa Saya berhasil mencium hajar aswad Gus. Wah, nanti Gusmus saya beritahu kiatnya bagaimana. Mencium hajar yang gampang itu. Saya belum mengatakan ya, dia sudah mulai memperagakan. Tapi mulai rukun zaman tempelkan dada itu. Saya tempelkan dada saya tadi. Lebana, Atina, Fitunia, Arah. Saya tidak ada yang biasa bisa menyelundup sih nggak tidak bisa. Karena saya pepet. Dari rukun zaman, cek Bukan hajar aswad eh, hajar aswad melelah di depan mata eh, wah ini dia yang saya idam-idamkan lama ini baru akan saya cium ada orang Turki mau tak sikut gelasar gitu <laughs> dari sini orang India juga gitu wih gelasar udah oh, Lha kok wong Indonesia udah melok-melok Arab Indonesia kowe patok telosor. Masya Allah Gus. Alhamdulillah wangi Gus. Hajar Aswad itu. hati nanti. kowe. Ya mesti ae wangi wong iki. Saya <laughs> bilang astagfirullah lu. Gus bos astagfirullah. Lu sampean ini mencium hajar aswad ini untuk menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya gitu, sekejap dia pelongo-pelongo. <laughs> Retok kaget lah ada pertanyaan begitu. Kamu ini yang menyenangkan Gusti Allah apa untuk menyenangkan awakmu dewi? Pelongo-pelongo. Tapi kemudian gengsinya kuat tuh. Ya tentu saja untuk menyenangkan Allah, mencari ridho Allah. Model gitu. Ya lucu sampean itu. Wong mau menyenangkan Gusti Allah kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Enggak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anakku kamu sikuti. oh, tak jual terus dasmu. Ya. Lagi pula mencium hajar aswad itu paling duur hukumnya sunnah. Nyikut itu haram. Haram. Nyikut saudara sendiri. Ini orang kafir ya tidak mau nunggu kaji kok kafir. gue pada kalau beli gendeng-gendeng. Ya. emang si A itu kafir-kafir. Lu kafir kok bisa ngelbunuh Saudi piye? Mikir. Jadi kamu itu mau menyenangkan ah, paling tinggi ngambung aja aswad itu hukumnya sunnah. Bagaimana kamu mencari kesunahan dengan keharaman? Iku podo karo korupsi dinggo sedekah. <laughs> La ilaha illallah. Dia nggak kan kenal Gusti Allah. Makanya kalau sampai buka kitab-kitab itu rasa dudur ikhya itu mesti kawitan kewajiban kita itu adalah mengenal Gusti Allah. Kalau tidak, kalau semangat terlalu menggebu-gebu, sedangkan tidak kenal Gusti Allah, dia terus menyangkal dirinya itu Gusti Allah. Man arafa nasau, arafa Dia tidak kenal dirinya sendiri. Bahkan tidak kenal orang. Dirinya itu manusia. Orang yang tidak kenal manusia, itu mengira manusia itu dia. Ini Nek orang kayak ini orang manusia. <laughs> Oh, wong sing ngono kuwi. Nek ora kaya ora Ini orang yang enggak ngerti menusa. Hmm. Ono kiai ahli wiridan dimintai ijazah sama orang ya ake anu lah mualaf lah ya mualaf tapi yang belum jadi ustad hmm. <laughs> ada sekarang ada mualaf yang sudah jadi ustad barang Malah belum nah. Mbah Yai, wah niki mbok dijazahi angge padang ati. Oh iya, iya. Iki ya diwaca ayat kursi iki diwaca lima 35.000 ya nek benar basane. Ini namanya meskipun kiai dia nggak ngerti uang, nggak ngerti manusa gitu loh. sana manusa itu ya seperti dia. Sampai bandingkan dengan manusia yang paling manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tahu semua ini manusia ini tingkatannya siap sekian ini sekian. Oh ini masih PAUD, ini SMP, ini perguruan tinggi tahu semua. Karena itu kalau kita melihat hadis mau dulu kitab hadis orang dulu asbabul wurud barang ya bar bar duit endop maca Quran apalagi tafsir departemen agama sebenarnya <laughs> nggak ngerti asbabul nusul ya bar ngono bar ini yang makanya saya paling nggak setuju ya Quran diterjemahkan soalnya orang terus ngomong so pinter padahal orang pinter <coughs> jadi menganggap dirinya sekarang ini meningkat. Orang menganggap semua orang kayak menuso. Kalau tidak seperti dia tidak menuso. Bahkan menganggap Gusti Allah itu ya dekne kuwi. Kalau dekne gregeten sama orang, berarti Gusti Allah iki gregeten iki. Lho wong di jahanam no, jahanam kamu. Neraka. Lho. Dekne kaya-kaya duwe neraka barang, ini neraka jahanam. <laughs> La ilaha illallah. Kowe sahamu pira? <laughs> melak-melak nentukan orang ini di neraka ini di surga ya nah ya la ilaha illallah diapurmu ngono kowe untung diparingi Gusti Allah urip zaman saya, di lahirnya zaman kajing Nabi orang melak kajing Nabi gue. Sudah potong kamu gue melak Abu Jahal gue. Oh, gak disyukur barang sama sekali. Harus kita harus kenal Gusti Allah. Kalau tidak kenal, Gusti Allah dari mana kita kenal? Dia kenal dari rasulnya. Pelajari dulu rasul. Gak kenal rasulnya sisan. Lewung muni wong Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben dino miso, saben dino fitnah. Lihat ketemu piang perkara. Wis antuk aneh belasan. Ah. Kanjeng Nabi itu santun sekali. Ngelitik orang aja tidak pernah disebut nama, tidak pernah. Kok ada ya? Orang diundang saya, tapi... Nuno ya iskosa aja ini. Kok udah ada di cetak, no? Anis bahas ini. Kanjeng Nabi tidak pernah begitu, tidak pernah. Kok ono orang ini? Wonge dhewe sing rumongso yang lain tidak tahu. Kalau kita ngaku umatnya kajian Nabi Muhammad, al khairu kullu fitiba iras dalilnya aku. <laughs> al khairu kullu fitiba rasul. Ya sudah, ikut kaji Nabi kalau memang kamu betul-betul mengaku umatnya kajian Nabi. Jangan kok mbok pilih sing kue seneng tok ae. Sing dipilih jigote. Serbanane ngono mau akhlake juga to apike karo bojo apike karo dulur apike karo tonggol, ngurmati wong ini kanjeng nabi aneh, anjing nabi itu bersih sekali bersih Beliau sampai mengatakan laula an ko ala umati la amartum bisiwa inda kulli salatin. Dalil. Dalilnya. Wes ben belengger gue Kalau saya tidak ingin memberatkan ini, perhatikan kata-kata kanjeng Nabi yang tidak ingin memberatkan. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, aku niscaya Aku akan menyuruh mereka sikatan setiap mau sholat. Berarti sikatan itu pimpinan. Minimal lima kali sikatan itu. Makanya para maddah itu orang-orang yang maddah memuji kancing Nabi dalam sair-sairnya itu kalau mengatakan itu kan giginya pak mutiara yang melapan. itu kan. Itu memang anak orang bersih sekali anjing Nabi wangi sekali dan menganjurkan kita kalau kumpul-kumpul pakai uang wangian. Kalau Jumatan ke jemaah wangian. Karena apa? Karena kumpul kawannya. Kumpul kawan banyak. Kalau mesra pakai wangi-wangian nggak mandi lagi. Ini nggak konsentrasi belas tetangga nih Iki mampu karbit iki bendine tanggane. Ini banyak sekali tuntunan-tuntunan kajian Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan. Tapi yang tidak-tidak prinsip itu dianggap prinsip banget. Karena kita nggak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita. Gusti Allah perlu dijengkingi, perlu disujudi. La ilaha illallah, potonganmu. Lah ya wong jengkinganmu ku. Ora muni subhanallah ala kamu tidak membayangkan betapa tingginya luhurnya Gusti Allah. Belas kok. Kadang-kadang rodok ngantuk-ngantuk sithik. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh. Kita yang butuh. Tidak butuh. Jadi sampai ngapain lo ribut-ribut urusannya Gusti Allah. Lu ono bodoh, lu kok gegeran. Iku bodohnya siapa? Iku bodohnya siapa? Bojone NU, bojone Muhammadiyah, bojone pemerintah. Itu bojone Gusti Allah. Kok kegeran gue? Wah, nek bojo saiki sesuk gak sah. Nek sesuk saiki gak sah. Lha iku bojomu piye? Ya. Lha Gusti Allah iku kowe meh bodho meh ora serah ngono. kalau karepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok ngono serah. Makanya kita kenal kalau Gusti Allah. Dan nah, kadang-kadang itu pengajian-pengajian itu -pengajian gak kenal no Gusti Allah. Kenal no kama kolal internet, mudah ngomong aja, Wakola asyai Google. Hmm kiblat itu sekarang agak condong ke sana. Wah geger kabeh. Bareng ana kamakila ngumpul iki mau, wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti dibongkar. Ngoro ning Di Tempat saya itu minta mau bongkar. Pengimaman mau dibongkar. Enggak ada apa. Hmm, dawuh internet mana? sak mangke ini macam Nah terus piye? Lah pengiman gen kula niku ngaten. Kan kudu dibongkar ngaten. Lho akalmu iku ning ndi? Sejadahe mbok iringno ora ya, wis. La ilaha illallah. Wong bloon kenemenen eh, niki la ilaha illallah. Iku kan wis digempur. Pengimaman do digempuri. No. Ya. nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, ketentengan kita itu. Ketentengan. Jadi kurang ini. Saya pernah sendiri sembayang itu. Sembayang Jika Dikenek nampak uang Tidak, Enggak kok dikenek no. Ya aku maklum, dia ini gak ngerti nih aku kiai ini. Ir iya. nek perkara ngene masyaallah telitine ra karuan begini. Insya Allah itu nulisnya jangan pakai Insya Allah itu maknanya lain harus Insya Allah dul dul kowe mbok ngel-ngel dhewe iku apa Gusti Allah iku gampang Gusti Allah iku ngerti dapurmu Allah itu kalau nek Gusti Allah iku wah petentengan tenan wis kudu pas padahal Gusti Allah iku gampang kepenak wong ra buta ya ora buta Gusti Allah ora buta jadi kamu sembahyang angger ora niat ngelawan Gusti Allah ya sak isa-isamu lho hmm. rada ngono-ngono wacanan kok ngalahim ya yes, ben wis aku ngalahim wong aku pancen hono cara kok mengko botoma ora abajatun hawazun lha ngono iku rumah samu sing ngerti aku tok Gusti Allah Gusti Allah iso bahasa macem-macem. mu iki ilate ilat Jawa ya lumayan Ramadan Ramlan <laughs> Murtado Murtala <laughs> Ridho rilo piye ya gak apa-apa oh, tak gawe Pak Harto ya. Bangsa Indonesia itu warisannya Pak Harto yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awal dewi didik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan. Seneng duit, seneng kaya. Tur tuh didik kan Pak Harto itu nganggu metode ini kan Nabi. Metode keteladanan. Ngajak kita kaya dicontohi dia sendiri. Dadi maksudmu, ngono. Awake dhewe seneng dunia ini ya persis karo sahabat seneng sembahyang. kok diajak Kanjeng Nabi, mergo dicontoni Kanjeng Nabi. Selalu kamaro aitu musolli. Wong seneng sholat, gue zaman sahabat. Kene ya ngono. Kongkon sugih dicontoni suk suge sugih kabeh sak Indonesia. Nomor loro seneng seragam. Mulai ana seragam macam-macam ini, Zaman Pak Harto. Lu ngantek. Bupati Pati sowan Kiai Sahal. Wadul niki sepundi Kiai? Masjid Agung Pati nggih. Ken ngecat kuning. La ilaha illallah. Ya ora omahe wong tok. Ini di negaranya beliau ini semuanya kuning semua rumah itu. Kuning Sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning. Eh lah. Untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan. Supaya seragam untuk kuning kabel. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kita suka duit, suka dunia, suka materi. Itu jangan sampai bantah sudah jelas ngutin naik naik diundang suge, sugih tahlile saya bu, diundang wang melarat langsung Allahumma rabbana atina tuh ya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allah ya amplopnya lima 5000 tahun Makanya saya dimana-mana selalu enek eh, wani saiki ini Ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. Rasa zuhud, zuhud itu kaduan, kaduan. Kaduan. Lawan saja dengan gerakan hidup sederhana. Kalau tidak, insya Allah sampai kiamat kurang rong dino. Begini terus. Kiamat kurang rong dino, iseng ini terus. Apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat senang dunia yang berlebih-lebihan. Kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera dia nggak isu ambekan? Kenapa? Ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau apa membebaskan hutan itu ada aturannya. Kesuwen nganggo aturan. Ngongkon wong bayar sak juta eh, wis kan ngobong itu semangat ya karuan orang ora dibayari aja seneng ngobong-ngobong sing sini untuk amplop juga duitnya orang yang kaya-kaya masih korupsi saking senengnya itu seneng lu nek melarat nyolong ku saya bisa di mengerti ya jen melarat kok ini orang suka nyolong juga. Sing ditolong bandane wong pikir. La ilaha illallah. Iki bandane rakyat iki rak pikir kabeh. Engko dicolong ini. Iku keterlaluan banget. Itu gara-gara mata. Itu harus kita lawan dengan hidup sederhana. Sederhana itu sehat dan insya Allah bisa menyelesaikan. Saya anjurkan zuhud, wah, jemlah sampai sing tudang Habib ya bisa kembar-kembar zuhud wis gak ana stoke wong zuhud Batulah wis kapundhut ora ana neh ora ana neh ini kayaknya kayak batulah batulah Ayo sama itu sederhana sederhana sederhana jadi apa namanya banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung resah rakyat umat kita jadi jangan ditambahilah mau apa beragamaan barang jadi sulit juga itu eh, wis sulit ngurusi wetenge wis ngelusi rae kon ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga nah, itu kok tambah sulit dua double itu saking gergetan ini sulit terus melayu nih gue timur tengah kono timur tengah kono kan dibayar nek mati langsung swargo kan enak neng kene dibayar mati swargo lah neng kene gak dibayar mati ini lon lon Anggur mati nih kono. Langsung swarga. Ini mati lontong. Nyopai ya kecekel iya ngono. Bapak mati ini mati babak belur. Ning kono durung karuan ning swarga. Jadi kita apa nah, beragama coro biasa itu saja biasa. Angger kita itu menjaga kemanusiaan kita, insya Allah tidak ada yang sulit Gusti Allah Perso batasnya manusia. lah alah meh dalilnya aku. La iya. la yukallifullahu iya, nafsan ilah usah Aku nek di kan dalil terus ya iso ae. Kang pancen kiai. <laughs> Jadi itu apa namanya? Eh, sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini bisa mereka lihat, mereka jadi ayam juga. Sekarang ini kekat, betul kata profesor tadi, ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu yang gedung dua tinggi-tinggi dihancurkan itu sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali. Di Eropa juga demikian. Ini di Universitas Osnabrück, Jerman. Itu sekarang dibuka fakultas iman. Fakultas keimaman. Jadi untuk mencetak imam-imam masjid. Ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh. Jadi gak mau engke-engkean, tapi kata gaya, Islam Nusantara. Kan. Ya yang awal itu begitu yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar, di sini sih, di sini sendiri. Sudah ada yang kepengen Islam yang model pertentangan itu. Ironi sekali. Oh, nasi kepencet kepengin seperti itu karena gagal, ya. gagal. Kira-kira iki nak nek nggone orang masal iku bersama tidak Umar bin Khattab. <laughs> Bersama saya tidak Umar bin Khattab. Untuk Allah Akbar. Mau pecicilan. Lalu <laughs> dakwah kok pecicilan. Terus sing dijak ya melayu kabel. ini gak ngerti paham, gak paham maknanya dakwah itu apa. Dakwah itu ngajak. Ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita. Saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia. Nah, di masjid saya saya dipakai jubah model Saudi ini, lisi kabeh. Kongkon imami itu kon pidato, eh pidato sama mereka. Sampai tidak usah ngomong tadi di sini, di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja. Kamu dakwah dengan badan kamu. Kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? Kok begitu rendah hati? Ini orang apa? Kok begitu santun? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok begitu menghormat dengan orang tua? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok dengan anak muda sayang sekali? Ini orang apa? Kok menerima tamu begitu menghormat? Ini terus. Ini orang apa? Dari mana? Agamanya apa? Kok bersihnya sekali? Banyunya, baunya kok wangi sekali? Tapi kalau sangat apa ambune apa kan ya, ini. Santri itu kebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Ya. Kan? Benar. Ya, itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bo. sesuai dengan <laughs> maksudnya sohibul hajat apa enggak allah alam <laughs> saya ya begini dia ngomong ya aku dewe ya. <laughs> itu sudah jadi prinsip hidup saya prinsip hidup saya itu la ilaha illallah tidak ada yang boleh ngereh saya maksa saya kecuali Gus Jal apalagi kok Anis nah. <laughs> jadi itu terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh